Yang diantaranya yaitu istijmar, istinja, istijmar, diperbolehkannya istijmar dengan menggunakan batu dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan yaitu tidak boleh kurang dari tiga batu. Harus e, tiga batu. Syaratnya harus dengan tiga batu. Dan juga dengan bukan dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang. Karena itu makanannya jin. Nah. Kemudian masail yang berkaitan tentang adab-adab qabail haji yang telah kita pelajari yang diantaranya yaitu seseorang senantiasa menjaga dari percikan air kencingnya karena ini adalah merupakan sebab-sebab seseorang disiksa di alam kuburnya. Nabi alaihi wasallam bersabda istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu Nabi SAW mengatakan hindarilah dari kalian dari percikan air kencing. Karena kebanyakan manusia itu diazab, disiksa di alam kuburnya dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Dan juga perintah Nabi alaihi untuk senantiasa menyempurnakan al-wudu' menyempurnakan al-wudu. Dan dikatakan oleh Syekh Saleh Fidahullah Ta'ala bahwa sebagian orang awam itu mengira bahwa istinja termasuk dari wudhu ketika akan berwudu bada bil istinja dan dikatakan oleh Saleh taala hada khata ini adalah merupakan kesalahan karena istinja bukan termasuk dari wudu nah Qala hafidhahullah ta'ala Babus siwak wa khisalil fitrah. Kita masuk ke bab yang baru dari kitab Tahara yaitu bab fis siwak. Bab yang berkaitan tentang as-siwak. Wa khisalil fitrah. Dan juga perkara-perkara al-fitrah Qala hafizahullah taala babu fis siwak. Bab yang berkaitan tentang as-siwak. As-siwak dikatakan oleh para ulama adalah nama dari al-ud, batang ini sebatang kayu yang dimana seseorang dipakai untuk membersihkan mulutnya, giginya, ada huwa as-siwak. Untuk membersihkan giginya. Dan juga gusinya. Dan hukumnya adalah sunnah. Memakai siwak hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memakai siwak itu adalah hukumnya sunnah. Dan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa as-siwak sunnah laisa biwajib, bukan termasuk dari suatu kewajiban. Qala hafizallahu taala rawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السواك مطهرة للفم مطهرة للفم مرضاة للرب Rawu Ahmad wa ghairuh. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-siwak matharatun lil fam. Bahwa siwak <clears throat> itu bisa mensucikan mulut marbatun lirab dan siwak adalah termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawu Ahmad dan juga yang lainnya. Hadis sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih sebagaimana di kitabnya Al-Irwa. <clears throat> Ini hadis pertama tentang keutamaan siwak Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan siwak adalah sesuatu yang mensucikan mulutnya dan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil-dalil yang berikutnya yang nanti kita akan baca juga. Hal-hal yang berkaitan tentang as-siwak. وثبت في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإب وتقليم الأبفر وثبت في صحيحين dan terdapat hadis di, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsun minal fitrah lima perkara yang termasuk dari perkara yang fitrah yang pertama istihdad mencukur bulu kemaluan, istihdad. Wal khitan disunat. <clears throat> Wa syarif syarib memendekkan al kumis. Wa natful ib mencabut bulu ketiak <clears throat> wa taqlimul adhar memotong kuku wa fi sahihain dan juga pada Bukhari dan Muslim aidan an Ibnu Umar dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an marfu'an yaitu sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam <clears throat> qala uhku syawarib wa a'ful liha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ufu uhfu asyawarib." Uhfu, pendekanlah oleh kalian kumis. Wa a'ful liha dan biarkanlah janggut. <clears throat> Min al ahadith wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah dan dari hadis-hadis ini dan juga datang hadis yang semakna dengan hadis yang tadi disebutkan para ulama di sini akan menyebutkan beberapa perkara yang sebagai berikut yang di sini akan disebutkan nanti satu persatu. Yang permulaan yang akan kita bahas yaitu permasalahan siwak. Setelah itu baru khamsun minal fitrah akan dibahas. Yang pertama adalah tentang as-siwak. Dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala Masyru'iyatus siwak Tentang disyariatkannya Seseorang memakai siwak. Wawa isti'mal udin aw nahwihi fil asnan wal lithah. As-siwak adalah mempergunakan ud jenis batang kayu fil asnan di gigi untuk membersihkan gigi wal dan juga gusi mempergunakan al-ud batang kayu atau sejenisnya untuk membersihkan gigi dan juga gusi. lihat haba ma'aliko bihima min sufratin waraihatin agar bisa menghilangkan apa-apa yang menempel di dalam mulut, gigi, min sufratin, giginya yang kuning, waraiha dan juga bau yang tidak sedap. Dikatakan oleh Syekh Saleh Habibullah taala ini tentang siwak bahwa memakai siwak agar seseorang giginya yang kuning bisa dibersihkan dan juga menghilangkan bau yang tidak sedap. Waqad warada annahu min sunanil mursalin. Dan juga telah datang dalil bahwa memakai siwak adalah merupakan sunnah-sunnahnya para nabi. Fa'awalu min istaqa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali yang memakai siwak adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qad bayyana ar-rasul annahu matharatun lil fam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bersiwak itu bisa mensucikan mulut. Ai yaitu munaddifun lahu mimma yustaqrahu yakni membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak sedap ini manfaat-manfaat dari siwak wa annahu mardatun lirabb dan siwak adalah merupakan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai yurda ar-rabb tabaraka wa taala. Itu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Para ulama mengatakan bahwa memakai siwak itu disunahkan kapan saja. Baik dia dalam keadaan berpuasa ataupun keadaan tidak berpuasa. Berdasarkan dengan hadis yang kita baca bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah dari permulaan hadis di pertama kali yang tadi kita baca as-siwak mabharatun lil fam maradatun lil rabb. Para ulama mengatakan memakai siwak itu sunnah kapan saja itu dengan hadis siwak bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut dan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika membersihkan mulut kapan saja. Pagi, siang, malam, berpuasa ataupun tidak berpuasa senantiasa disunahkan untuk membersihkan mulutnya Qala hafidhullah ta'ala wa qad warada fi bayanihi wal hasli alaihi aktar min mi'ati hadis. Di sana terdapat dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan menganjurkan di dalam memakai siwak lebih dari 100 hadis. Lebih dari 100 hadis tentang anjuran seseorang untuk memakai siwak. Bahkan para ulama mengatakan di sana terdapat hadis Nabi alaihi wasallam terutama tentang <clears throat> al berwudu sebelum berwudu memakai siwak bahkan para ulama mengatakan itu sampai ke hadis yang mutawatir meriwayatkan banyak dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anjuran-anjuran, penjelasan-penjelasan dan juga hal-hal yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali. Di sini sebutkan aksar lebih dari 100 hadis. Mimma yadulu ala annahu sunnah muakkadah. Dan ini yang menunjukkan bahwa di dalam memakai siwak adalah sunnah yang ditekankan. Memakai siwak adalah sunnah yang ditekankan. Sebagaimana nanti kita akan <clears throat> baca hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Hatta syari alaihi. Syariat menganjurkan untuk memakai siwak. Waraghaba fihi dan anjuran seseorang untuk memakai siwak walau fawaid adimah karena memakai siwak mempunyai fawaid-fawaid yang sangat-sangat banyak sekali. Wa min a'zamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis annahu matharatun lil fam lil lirrab. Dan hadis yang paling agung yang menunjukkan bahwa memakai siwak adalah sangat dianjurkan sekali karena terdapat fawaid-fawaid yang sangat banyak sekali yaitu hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bersiwak adalah mensucikan mulut dan hal yang diriboi oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Qala ويكون التسوق بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما يفتت مما لا يتفتت ولا يجره الفم ولا يجرح الفم dikatakan oleh Allah Ta'ala Seseorang memakai siwak bi'udin layin dengan batang kayu yang lembut. Kenapa? Supaya tidak mencerah eh, apa, melukai mulutnya. Sehingga cari batang-batang kayu yang yang lembut. Min arakin. Itu batang kayu yang bisa dijadikan siwak pohon arak, au zaitun atau kayu zaitun dari batang-batangnya, au urjun atau dari pelepah korma ini bersihkan dihaluskan menjadi satu batang kayu yang bisa membersihkan mulutnya au ghairiha ataupun yang lainnya mimma la yatafattatu yang tidak bikin hancur ini tidak cepat hancur wala yajrahul fam dan tidak melukai mulutnya sehingga memakai siwak adalah sesuatu yang batang kayu yang lembut yang tidak melukai mulutnya Jangan memakai batang kayu yang ada yang ada durinya misalkan. Durinya. Atau batang kayu yang bisa bikin gatal mulutnya. Lagi pakai mulutnya bengkak. Kenapa? Karena batang kayunya tadi ada getahnya misalkan. Karena memakai siwak adalah dengan ud yang hayyin. yang lembut. Nah, Qala hafidhahullah ta'ala wa yusannu as-siwak fi jamil awqat. Dan memakai siwak adalah disunahkan di setiap waktu. Hatta li saim fi jamil yaum. Walaupun orang yang berpuasa disunnahkan di jamil yaum, yakni siang malam. Walaupun siang hari dia dalam keadaan berpuasa, diperbolehkan untuk memakai siwak alas sahih pendapat yang yang sahih wa yata'akkadu fi awqati makhsusah dan memakai siwak itu lebih ditekankan pada waktu-waktu yang khusus Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih bahwa memakai siwak itu disunnahkan di setiap waktu dan lebih ditekankan memakai siwak ada waktu-waktu yang yang khusus sebagaimana yang nanti nanti kita akan sebutkan. <clears throat> Waqala hafidhahullah ta'ala Fayata'akadu indal wudu Bahwa memakai siwak Itu lebih ditekankan Ketika seseorang berwudu Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Saya akan perintahkan kepada mereka untuk memakai siwak setiap akan berwudu. Ini dalil menunjukkan bahwa siwak itu sunnah di setiap waktu. Dan lebih ditekankan yang diantaranya adalah ketika seseorang akan berwudu. Ketika seseorang akan akan berwudu. Dengan dalil laulaan asyukah ala ummati. Dan para ulama juga menunjukkan bahwa memakai siwak adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan yaitu dalil dengan hadis hadis ini kalau tidak memberatkan umatku Nabi mengatakan kalau tidak memberatkan umatku aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak sehingga ini merupakan sunnah-sunnah yang sangat di, ditekankan Qala hafidhahullah ta'ala <clears throat> Hadis eh, dari hadis Abu Hurairah dan juga Jabir Zaid bin Khalid dan hadis sanadnya sahih. Fal hadis ya dulu ala ta'aqqud al-istihbab siwak inda al-wudu. Hadis menunjukkan tentang ditekankan sunnah yang ditekankan seseorang memakai siwak ketika berwudu. Wa yakunu dzalika halal madmadah yaitu seseorang ketika berkumur-kumur. Karena para ulama mengatakan bahwa seseorang ketika berkumur-kumur supaya menghilangkan kotoran yang terdapat di mulutnya, menempel di giginya, di gusinya, di samping dibersihkan dengan air, dengan digerak gerakkan dibersihkan juga dengan dengan siwak. Lebih bersih, lebih lebih bersih. Dan para ulama mengatakan boleh sebelum berwudu, boleh dalam keadaan ketika berkumur-kumur. Ini sebelum berwudu pakai siwak dulu. Atau ketika berkumur-kumur kemudian memakai siwak. Nah, karena ini bisa mem lebih membersihkan mulutnya. Wa yakunu dzalika halal madmadah dan juga eh, bahwa membersihkan mulutnya ketika berwudu ketika berkumur-kumur. Lianna dalika ablaghu fil in, fil inqa'i wa tamdhifil fam. Karena itu lebih membersihkan mulutnya. Termasuk dari kesalahan seseorang ketika berwudu hanya memasukkan air ke mulutnya saja tanpa menggerak-gerakkan. Karena para ulama mengatakan bahwa berwudu itu bila memasukkan air itu mabmadah. Apa artinya mabmadah? Memasukkan air ke mulutnya dan menggerak-gerakkan. Di gerak gerakan Yuharrikuha. Bukan dimasukkan, keluarkan lagi. Dimasukkan, dikeluarkan lagi. Kan tapi dimasukkan, digerak-gerakan. Agar kotoran yang menempel di sisa makanan, menempel di sela-sela gigi itu bersih. Itu itu bersih. Boleh dibantu dengan tangan kita boleh. Atau dibantu dengan siwak boleh. Akan lebih bersih. Menempel e, kotoran yang menempel sisa-sisa makanan akan lebih lebih bersih. Ini yang pertama bahwa di dalam memakai siwak sunnah dan lebih disunahkan ketika akan berwudu. Lebih disunahkan adalah ketika ketika berwudu. Nah. <clears throat> Waqala Allah ta'ala wa yata'aqqadu siwak aidan 'inda salah farban aw naflan. Yang pertama, ketika berwudu lebih ditekankan, yang kedua Memakai siwak lebih ditekankan seseorang ketika sebelum sholat, ketika akan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Laula an ala ummati ada kemiripan dengan hadis wudu kan tapi berbeda di akhirnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah hadisnya sama dari hadis Abu Hurairah dan yang berbeda di akhir ketika berwudu inda kulli wudu ketika salat inda kulli salah ini dalil yang kedua uh, ini dalil yang menunjukkan bahwa memakai siwak lebih disunahkan adalah ketika seseorang akan sholat sholat wajib dan juga sholat sholat sunnah. Wa li li'annana ma'murun inda taqarrubi ila Allah an nakuna fi hali kamali wa nadhafah. Karena kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan kesempurnaan dan juga dalam keadaan bersih. Nah. Idharan li syarafil ibadah untuk memperlihatkan menampakkan kemuliaan dari ibadah. Ini yang kedua yang menunjukkan bahwa memakai siwak itu lebih ditekankan ketika akan sholat. Sholat ketika seseorang karena sholat juga dalam bahasa adalah doa. Sholat seseorang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, saya membagi Hadis Qudsi, tu salah baini wa bainal abdi nisfain. Saya membagi solat seorang hamba salatku solat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala bagi bagi dua. Ketika seseorang menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, kalau Allah Subhanahu wa taala hamadani abdi. Sehingga seseorang ketika dalam solatnya diperintahkan untuk senantiasa sempurna dalam sholatnya dalam keadaan yang sempurna baik dari kebersihannya karena seseorang ketika dia akan sholat lebih-lebih habis makan sesuatu yang baunya tidak sedap bersihkan dengan dengan siwak bersihkan dengan dengan siwak karena kita di dalam sholat kita membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, berzikir kepada Allah, mengucapkan Subhanahu Rabbil Azim, mengucapkan Subhanahu Rabbil A'la, sehingga kita senantiasa bersihkan mulut kita. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Qala hafidhahullah ta'ala wa yata'akadu siwak aydan indan tibahim min min naum min naumil lail au naumin nahar. Yang pertama yang lebih ditekankan memakai siwak ketika berwudu. Yang kedua ketika akan sholat. Yang ketiga adalah ketika seseorang bangun dari tidurnya. Baik tidur di malam hari ataupun tidur di siang hari. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فه بالسواك karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika bangun dari tidurnya minal lail dari bangun dari bangun dari tidurnya ketika malam hari ya syusu fau siwak Nabi alaihi salatu wassalam ya syusu ya syusu dikatakan di sini syaus yaitu adalq menekan giginya dengan siwak tekan. Nah. Wadhalika li'annahum rumah mahu raihatul fam. Karena ketika seorang tidur itu berubah mulut dikarenakan banyaknya diam, tertutup sehingga timbul bau yang tidak sedap. Lita Litasa'udi abkhiratil ma'idah dan juga naiknya gas di lambung litasau di abkhirah abkhirah yaitu gas bau di lambung al-ma'idah yang naik ke atas sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap hadis Hudzaifah Ibnul Yaman yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika bangun tidur beliau membersihkan mulutnya dengan dengan siwak. Karena seseorang ketika bangun tidur mulutnya bau. Bahkan dikatakan para ulama sebagaimana dikatakan bahwa dengan memakai siwak ketika bangun tidur bisa bikin semangat. Bisa membuat semangat seseorang. Bisa menghilangkan ngantuk. Akan ceria dia, matanya akan segar. Nah, ketika bangun tidur, pakai siwak. Mulutnya yang bau tadi akan berubah. Kemudian pandangan matanya akan akan segar, semangat. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ada memakai siwak, hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. <clears throat> Wasiwa fi hadhihi al hala yulazzifu al-fam min athariha. Dan siwak dalam keadaan ini membersihkan mulutnya dari pengaruh-pengaruh bau yang tidak sedap. Dibersihkan mulutnya. Wa yata'akkadu siwak aidan inda taghayyuri ra'yatul fam bi aklin aw ghairiha. Dan lebih ditekankan lagi di dalam memakai siwak inda taghayyuri inda taghayyuri raihatul fam ketika berubahnya bau mulut dikarenakan seseorang banyak makan au ghairiha ataupun yang lainnya. Banyak makan ataupun banyak diam. Tidak apa banyak diam. Itu mulut bisa berubah. Sehingga dengan berubahnya mulut dengan bau yang tidak senap, lebih ditekankan untuk memakai siwak. Nah, <clears throat> lebih ditekankan untuk memakai memakai siwak. Qala wa yata'aqadu aidan inda qira'atil Qur'an litandifil fam wa tatyibihi litilawati kalamillahi azza wa jalla dan lebih ditekankan lagi di dalam memakai siwak adalah ketika seseorang membaca Al-Qur'an untuk membersihkan mulutnya dan mengharumkan mulutnya ketika dia membaca Al-Qur'an. Nah, berarti memakai siwak itu disunnahkan di setiap waktu dan lebih ditekankan yang pertama yang telah kita lewati yaitu ketika akan berwudu. Yang kedua ketika akan sholat. Yang ketiga ketika bangun tidurnya. Dari tidurnya. Yang keempat ketika membaca Al-Quran. Dan di sana Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan kembali bahwa termasuk dari yang lebih ditekankan di dalam memakai siwak adalah ketika masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah. Hal ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi Aisyah mengatakan bahwa Nabi alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya beliau memulai dengan memakai siwak. Beliau memakai dimulai dengan memakai siwak. Qala hafidhahullah taala wa sifatut tasawwuki ay yamurru al-miswak ala lisatihi wa asnanihi dan sifat seseorang dalam memakai siwak ayyamurrul miswak siwaknya tadi melewati ala lisatihi gusinya wasnanihi dan juga giginya fayabda'u min janibil aiman ila janibil aisar wa yumsikul miswak biyadihil yusra dimulai dengan yang sebelah kanan ila janibil aisar ke sebelah kiri. Apa dalilnya? Bahwa di dalam memakai siwak itu afdolnya dimulai dari sebelah kanan. Apa dalilnya? Hadis Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yu'jibu at-tayammun Nabi menyukai mendahulukan sebelah kanan. Wa fi kullihi dalam setiap keadaan sesuatu yang baik Rasulullah memulai dengan sesuatu yang kanan. Di antaranya bersiwak. Fayabda'u min janibil aiman ilanya di bil aisar. Dimulai dari sisi kanan, kemudian sebelah kiri. Wa yumsikul miswak biadil yusra dan memakai siwak dengan tangan yang yang kiri. Di sana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu rahmatullahi taala alaih bahwa di dalam memakai siwak itu boleh dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri. Nah, karena di sana tidak terdapat dalil dari Nabi Alaihi Wasallam yang menjelaskan harus dengan tangan apa, tangan kanan, tangan kiri. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa memakai siwak harus afdolnya dengan tangan kiri. Kenapa? Karena memakai siwak adalah menghilangkan kotoran yang menempel di sela-sela gigi. Sehingga di dalam membersihkan kotoran yang menempel di sisa makanan, maka dengan memakai tangan yang kiri dan ada yang mengatakan dengan tangan kanan afdol. Kenapa? Dengan hadis yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yajibut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rama mengatakan wa fi sya'nihi dalam setiap keadaan masuk kepadanya memakai memakai siwak, masuk kepadanya memakai siwak. Dengan ini Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih dalam syarh Mumti mengatakan wal amru walillahil ham wasi' bahwa perkara ini boleh seseorang dengan tangan kiri boleh dengan tangan kanan silahkan yang memakai tangan kiri silahkan memakai tangan kanan silahkan nah. sebagian orang mereka ada khurafat, khurafat tentang permasalahan siwak. Mereka mengatakan bahwa di dalam memakai siwak itu tidak boleh lebih dari satu genggam panjangnya. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau lebih dari satu genggam, nanti syaitan akan bergelantungan di ujung siwaknya tadi, gelantungan. Sehingga agar syaitan tidak ada bergelantungan, digunting, sehingga tidak melebihi dari satu genggam. Dan hal ini tidak ada dalilnya dari Nabi Alaihissalatu Sehingga seseorang dalam memakai siwak boleh dengan yang pendek misalkan, pendek atau yang panjang, tapi kan jangan terlalu panjang juga, segini misalkan. Nanti nyolok ke mata orang. Yang sedang saja, yang wajar lah. Tidak begitu pendek dan juga tidak begitu panjang yang yang sedang. Nah, dan bila memakai siwak tidak ada aturan khusus. Sebagian orang mengatakan dalam memakai siwak kiri ke kanan, kiri kemudian ke dalam. Ke dalam. Cukup kanan kiri atau dalam juga boleh jais. Nah, yang jelas yang jelas membersihkan giginya, membersihkan giginya. Nah, dan di dalam memakai siwak, afdolnya seseorang dilembutkan dahulu bagian ujungnya. Hal ini sebagaimana Nabi Alaihissalam ketika dalam hadis Aisyah ketika Nabi Alaihissalam di akhir hayatnya sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Abi Bakar sedang memakai siwak. Kemudian Rasulullah SAW yang berada di pangkuannya Aisyah melirik siwak tadi, menginginkan siwak tadi. Kemudian Aisyah mengambilnya dan Aisyah melembutkan al eh, siwaknya tadi, kemudian diambil oleh Nabi Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Alaihi Wasallam membersihkan mulutnya dengan dengan siwak. Kemudian Nabi SAW mengatakan firrafiqil a'la. Kemudian meninggal Nabi SAW. Ini dalil menunjukkan bahwa di akhir hayatnya Nabi SAW bersiwak. Karena memakai siwak adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dipakai oleh Abdurrahman, Para ulama mengatakan bahwa seseorang boleh memakai siwak yang bekas orang lain boleh jais dengan dalil hadis tadi. Bersihkan dulu kemudian pakai. Kemudian pakai jais. Nah, Nabi alaihi wasallam memakai siwak yang bekasnya Abdurrahman, bekasnya Abdurrahman saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Taib. Ini hal-hal yang berkaitan tentang siwak. Dan khulasah ringkasan dari pembahasan yang kita bahas tentang siwak yang diantaranya bahwa memakai siwak dengan memakai kayu jenis apa saja boleh tidak mengharuskan harus siwak seperti ini yang jelas suatu batang kayu yang lembut dan juga tidak e, mencerdai mulutnya jangan cari yang berduri atau yang bisa men, e, melukai mulutnya dan juga yang tidak hancur yang tidak tidak hancur al alama Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala menyebutkan bahwa siwak adalah dengan memakai ud ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa bukan termasuk dari seorang memakai siwak dengan memakai kain. Nah, sebagian orang memakai kain dimasukkan tangannya bersihkan seperti ini. Karena memakai siwak itu adalah dengan dengan oud, Baik oud dari pohonan dari kayu zaitun atau kayu dari apa saja itu semuanya jais Itu semuanya jais Nah, dan khulasa pembahasan yang telah kita bahas juga yaitu diantaranya memakai siwak disunahkan dalam setiap waktu dan lebih disunahkan, lebih ditekankan di waktu-waktu yang tertentu yang diantaranya adalah ketika berwudu. Boleh sebelum berwudu, dan juga boleh ketika berkumur-kumur dibersihkan dengan dewan siwak. Dalilnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Dan juga yang kedua bahwa memakai siwak lebih ditekankan adalah ketika akan sholat. Sholat wajib ataupun sholat sunnah itu lebih ditekankan dengan dalil laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah Dua-duanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga lebih ditekankan ketika bangun tidur. Karena bangun tidur bau mulut yang tidak sedap. Nabi alaihi wasallam ketika bangun tidur dimulai dengan memakai siwak. Dan juga ketika membaca Al-Qur'an. Dan juga ketika berubahnya mulut ini dikarenakan banyak makan atau dikarenakan banyak diam. Dan juga lebih ditekankan lagi juga ketika seseorang akan masuk ke rumah. Karena Nabi ketika akan masuk ke rumah memulai dimulai dengan memakai siwak. dan tidak ada cara yang khusus dalam memakai siwak yang jelas membersihkan gusinya dan dan mulutnya dan dalam memakai siwak boleh dengan tangan kanan ataupun boleh tangan kiri sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi taala alaih di dalam kitabnya Syarh Mumti'. Dan ini kita sudah selesai pembahasan tentang siwak. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke lima perkara yang disebut oleh Nabi alaihi dan masuk termasuk dari sunnah fitrah yaitu istihdad mencukur bulu kemaluan al khitan sunat memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak dan juga menggunting kuku insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>